Nah. Apakah perselisihan para ustaz salafi hanya di Indonesia saja? Bagaimana supaya semangat lagi untuk ta'lim? Bolehkah mengambil ilmu dari ustaz yang telah rujuk dari penyimpangan karena paksaan dari para ikhwan. Ustaz yang rujuk dari penyimpangan karena paksaan dari para ikhwan. Alhamdulillah, azakumullah. Adapun perselisihan yang dimaksud dengan kalimat perselisihan para ustadz salafi. Alhamdulillah, Sebelum dijawab Tentunya ada kritik dulu Atas pertanyaan ini Dengan kita mengkaji Apa yang sudah kita kaji dari mulai pagi Berapa jam Maka sesungguhnya yang terjadi Bukan perselisihan Dalam artian pertikaian pribadi Yang akhirnya dikatakan perselisihan Antar salafi Kalau antar salafi ya diislahkan selesai Karena mereka prinsipnya sama Nah, yang terjadi adalah yang satu menganggap ini yang hak, yang satu menganggap itu yang hak, dua perkara yang berbeda. Yang tentunya butuh hakim. Butuh hakim itu butuh seorang yang menengahi. Bukan seorang yang berupaya untuk mendamaikan, tapi berusaha untuk menyatakan ini benar, ini yang salah. Paham ini maksudnya? Nah, itu yang dibutuhkan. Bagaimana supaya semangat lagi untuk ta'lim? Sudah disampaikan tadi malam. Yang punya rekamannya kasih yang belum punya. Nah, bahwa ketika kita melihat ikhtilafan kathira, perselisihan yang banyak, apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Jadi justru disuruh belajar. Kamu melihat pertikaian seperti ini, ini mana yang salah, mana yang benar. Makanya belajar ngaji, pelajari sunnah, khususnya prinsip-prinsip sunnah. Ulangi lagi dari kitab yang dasar, kitabnya para ulama, sehingga kita tahu bahwa ternyata ini yang benar, ini yang salah. Nah, jadi justru jangan patah semangat, malah semangat untuk mengkaji ilmu sunnah Bolehkah mengambil ilmu dari ustaz yang telah rujuk dari penyimpangan karena paksaan dari para ikhwan. Apa maksudnya? Kalau dia menyimpangnya terpaksa begitu, terus taubat. Orang yang rujuk dari penyimpangan-penyimpangan sesungguhnya secara hukum bahir ya kita kembali menganggap dia sebagai ahli sunnah dan harus kita hilangkan adanya kedengkian ghil yang ada pada kita dulunya harus kita buang dulu sebagai pelajaran saja atau pengalaman saja ya dulu saya dengan sadar sekali itu tahdir tahdiran tapi sekarang orang yang paling saya cintai itu sadar sekali nah berubah Ujuknya terlihat buktinya terlihat pembicaraannya berbeda, berubah jauh. Padahal kalimatnya dulu masya Allah. Nah, nah. Alhamdulillah, saya gembira, senang. Tetapi kalau yang rujuk ini adalah orang yang terkenal mutalawin, seperti Ali Hasan Abdul Hamid, ana raja'tu bila muqabara. Aku rujuk tanpa sombong. Aku katakan saya salah. Masya Allah. Dia ucapkan, dia tulis ucapan itu. Tapi berapa bulan kemudian, dia nulis kembali. Maksud saya kemarin itu begini, begini, begini. Mereka para ulama nggak paham apa yang saya maksud. Mengucapkan lagi kalimat yang hampir sama. Sampai para ulama marah kepadanya. Hada Ali la'ab. Ini si Ali ini la'ab. Sama dengan apa yang tadi kita contohkan di Indonesia ya. Yusuf Baisa dengan Abdurrahman Abdul Khaliknya ya, yang diundang ke Indonesia ke pondok dia ya. berbicara dengan satu ucapan sebelum mengundang Abdurrahman Abdul Khalik ya. terus rujuk bahkan kita katakan rujuknya harus di hadapan asatidah baris kumpul di masjid pertemuan asatidah dia berbicara saya mencabut ucapan saya yang telah lalu saya rujuk dan saya mohon ampun pada Allah Ta'ala ya Beberapa bulan kemudian mengucapkan ucapan yang hampir sama dengan redaksi yang berbeda. Pertama ngambil kebaikan dari semua kelompok. Kita ambil akhlaknya dari jamaah tabligh, kita ambil uh, jihadnya dari mereka, dari khawarij, kita ambil eh, kurang lebih seperti itu maknanya. Ketika ditegur, tegur, tegur, tegur, dia merasa sudah terpojok, ya saya taubat, saya rujuk, cabut ucapannya di depan umum. Mau, wow. ya, masya Allah, hebat kan? Ternyata habis dia bilang, eh, bahwa masing-masing kelompok itu fitagre differentnya sendiri-sendiri ini different akhlak ini different jihad kalian different akidah loh ini ucapan ini setali tiga uang dengan ucapan yang tadi ya. diperingatkan lagi inti ngomong yang sama ini kan tidak tidak seperti yang kemarin intinya sama rujuk lagi dua kali lo rujuk habis rujuk lagi ucapkan lagi setelah itu ucapan yang hampir sama juga hadat talawun ini yang dikatakan la'ah main-main kalau orang seperti ini bagaimana kita bisa percaya dia rujuk saya rujuk taib kita tunggu apakah benar rujuknya kita lihat bagaimana sikapnya kita lihat bagaimana kemana makwanya kemana datangnya siapa tamunya dengan siapa bergaulnya akan terlihat semuanya Barakallahu fikum. Sehingga kita harus bisa membedakan antara keduanya. Orang yang rujuk benar-benar rujuk dan orang yang memang talawun. Ini baru apa sudah dibaca? Mohon maaf lahir dan batin kalau masih baru. Kayaknya nggak kebaca. Ini sudah banyak di sini. Ustadz ada yang menganggap bahwa dengan kita mempelajari manhaj secara mendalam hati kita akan menjadi keras dan kaku. Benarkah seperti itu? La wallah. Ini sebaliknya. Mempelajari manhaj dengan mendalam akan menjadi seorang yang hakim, penuh hikmah. Orang yang kasar, orang yang keras hati, orang yang naudzubillah perangainya ghalid syadid itu yang nggak ngerti manhaj yang dia tidak memahami manhaj justru orang yang memahami manhaj akan menjadi hikmah akan menjadi hakim siapa yang paling alim dengan manhaj Rasulullah SAW dan beliau adalah yang paling hikmah siapa berikutnya para sahabat dan mereka adalah yang paling hikmah Barakallahu fikum tetapi orang yang enggan untuk belajar manhaj sebagian jadi ekstrim terlalu keras, sebagian justru terlalu lembek. Tidak hikmah. Enam, berpikirnya cetek. Berpikir yang penting dia mau dengar saya ngaji. Wis. Lo bahaya dari luar bagaimana? Syekh Rabi pernah mengingatkan, kalau kalian menanam pohon, kasih pagar. Kalian menanam pohon, kalian kasih pupuk kalian siram, pohon itu tumbuh masya Allah, tapi kalian tidak beri pagar, tidak beri pagar-pagar yang menyelamatkan dia dari binatang-binatang pengganggu, tetap pohon itu akan rusak dari luar. Nah orang tadi yang katanya lembut, masya Allah, udahlah jangan dibahas, yang penting kita akan ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, tidak pernah membahas masalah manhaj, takut hatinya keras. Apa akibatnya? Tumbuhannya dirusak dari luar dia nggak sadar. Dia ngomong satu prinsip ilmu, besoknya 300 orang merusak dia. Karena pergaulannya bebas. Pergaulan bebas. Naudzubillah. Kamu masukkan satu prinsip akidah yang benar di luar dia keracunan 300 syubhat. Kenapa? Karena nggak ada peringatan hati-hati dari kelompok ini. Jangan bergaul dengan kelompok sesat ini. Itu dia hizbi. Nggak ada itu. Dengan alasan hikmah. Itu jahil bukan hikmah. Barakallahu fikum. Sehingga seorang yang belajar manhaj akan semakin hakim billahi taala. Apakah perselisihan yang terjadi antara salafiyin dengan kafilah Tulkornen? Kafilah. Apa maksudnya? Adalah masalah pribadi antara Ustadz Lukman dengan Ustaz Tulkornen kalau masalah pribadi ada apa Syekh Rabi ikut-ikutan? Eh. Kalau masalah pribadi ada para tidak ikut-ikutan? Eh. Kalau masalah pribadi yang ada adalah diislahkan. Eh. Diislahkan, didamaikan. Tidak boleh bermusuhan lebih dari tiga hari. Tapi kalau masalah-masalah penyimpangan sampai dia kembali, sampai dia rujuk dengan sungguh-sungguh, dengan konsekuen. mengkaji kitab ini Anda menjadi teringat dengan kajian kitab Irsyadul Bariyah apa keistimewaan kitab ini dengan kitab Irsyadul Bariyah berbeda kitabnya dan berbeda penulisnya penulis kisah Bariyah sekarang sudah jadi hajuri Berita hadir nah, dan juga pembahasannya berbeda di sini adalah berbicara tentang masalah apa itu ahlu sunnah, apa itu salaf dan kemudian Eh, prinsip-prinsipnya sedangkan yang dibahas dalam Bersadul Bariyah adalah tentang wajibnya dia berpegang dengan salaf dan kemudian disebutkan beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Nah, Masya Allah Berarti dia ingat Pembahasan ini hampir sama dengan pembahasan di Bisadul Bariyah Makanya saya katakan kilas balik. Murojaah kembali. Apakah boleh mengambil ilmu dari Ustaz Abdul Bar? Karena di masjid lingkungan kami masih sering ada kajian beliau. Tahdir dari Syekh Rabi sudah berlaku terhadap Dul Qarnain. Waman ma'ahu. Kalau waman ma'ahu, maka kita lihat kalau dia bersama Dul Qarnain al hikmahu samakan dengan dia apalagi kalau sudah berbicara eh, dengan ucapan-ucapan eh, yang seakan-akan marah ketika Dulkonan ditahdir jadi dia lebih berpikir Syekh Robi salah daripada Dulkonan salah iya kan ah, berarti dia lebih berpikir ini Syekh Robi salah ini ini gara-gara yang menyampaikan berita ini Syekh Robi ngikut aja itu bahasa bebasnya begitu. Sehingga dia marah-marah kepada yang dituduh sebagai pemberi berita. Itu Ustaz Luqman. Saya katakan bahwa Syekh Rabi adalah alim. Berilmu. Dan juga di samping alim beliau kibar. Seorang yang sepuh, yang sudah makan asam garam, sudah pengalaman sekian banyak, sudah menghadapi sekian macam manusia sekian macam bentuk hizbi sudah pernah beliau alami sehingga alim dalam sisi ilmunya dan dia pengalaman dia juga banyak di samping itu Syekh Rabi tidak kekurangan informasi jangan dikira kemudian oh, salah seorang ustadz mengatakan Syekh itu langsung dia mau mutalawin itu saat itu juga nah itu bukan kamu bukan saya itu Syekh alim beliau mendengarkan bukan dari satu pihak Pihak Dzulqarnain sudah berapa kali ke Saudi? Walaupun dia datangnya ke Syekh Abdullah Bukhari atau Syekh Abdullah Mar'i ataupun datangnya ke Syekh Muhammad Ghalib ataupun datangnya ke Syekh Muhammad bin Hadi, semua berita itu akan nyampe kepada Syekh Rabi. Karena beliau adalah sepuhnya. Sampai berita ini pada beliau. Apalagi datang langsung kepada Syekh Rabi. Nyampe. Tapi berapa kali mereka laporan? Lupan begini, lupan berapa berapa kali? Sering. Artinya beliau sudah dengar dari pihak ini, dari pihak itu. Sehingga sampai pada puncaknya beliau menyatakan dengan kalimat la'ab, mutalawin, yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Nah, Afan Ustaz bagaimana tentang Ustaz Abdul Akmal Bolehkah kita mengambil ilmu pada beliau Dan apakah Tahdir Ustaz Luqman Ba'abduh Karena permasalahan pribadi Kenapa kau semua nganggapnya pribadi? Ini syubhat dari hizbiyin barangkali. Karena azakumullah masalahnya. Karena beliau Ustaz Abdul Akmal sebagaimana kalian sama-sama tahu sering terjadi masalah kasus demi kasus iya kan itu sudah ya, sudah ma'ruf ya. walaupun saya tidak atau belum ya, mentahdir beliau ya. Tetapi memang apa yang terjadi pada beliau itu wakil. Bagaimana syidahnya beliau, bagaimana kerasnya beliau. Hanya saja, Alhamdulillah, belakangan ini agak meredah Dan Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan Syekh Rozek dan juga Syekh eh, Adil Mansur bisa lebih meredam lagi nasihat beliau nasla taufik hidayah lana walahu wali jami'il muslimin nah Jika Ustadzul Kharnain sudah bertaubat dengan taubatan nasuha dan rujuk eh, dari kesalahannya, apakah Anda dan asatidah yang bersama berafiliasi dengan majalah Asy-Syariah, bersedia bertahun dengan eh, jawabannya sama dengan yang tadi. Ya. Rujuk ya. kalau sungguh-sungguh, kalau terlihat buktinya dari ucapannya, kajiannya, pergaulannya, seperti yang saya katakan, saya contohkan Ustaz Askari, sudah berbeda jauh dari apa yang dulu ia menyatakan Ustaz Muhammad Dalul Mudil. Karena itu terjadi. Nah, saya dengarkan kasetnya senyum-senyum. Sebagaimana senyum-senyumnya saya ketika mendengarkan ucapan Abdul Mu'ti di Amwa. Tidak ada rotan akan purjadi. Sama, itu waktu itu murid ini juga murid. Tetapi kalau ternyata mutalawin Sebentar begini, sebentar begitu, sebentar begini, sebentar begitu. Maka kita perlu bukti yang lebih jelas. Apakah dirujuk sungguh-sungguh atau sebagaimana biasanya? Anda juga mentahdir. Nih tulisannya. Tapi di belakang berbeda. Saya juga berbicara tentang mereka. Nih buktinya. Di belakang berbeda. Kalau yang seperti ini, maka kita harus ekstra. Hati-hati. Apakah sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh? Enam. Kalau memang sungguh-sungguh rujuk, kenapa tidak? Kenapa kita tidak tahu? Enam. Apakah boleh Anda pekerja mengajar sekolah umum yang peraturan seragam guru harus memakai celana pantalon isbal? Bagaimana pandangan menurut syariat Islam? Sementara ijazah S1 saya belatar belakang pendidikan umum. Jangan terpengaruh dengan ijazah S1 ya, akhi. Berkait atau berikat terikat dengan syariat saja. Kalau pantalon haram ya haram. Kalau isbal haram ya haram. Kalau ternyata ngajar di tempat ikhtilat bercampur laki-laki dan perempuan, haram ya haram. Kenapa? Kemudian memaksakan diri gara-gara punya S1 eman-eman ijazahnya. Eh, SV. Kalau ya. nggak ada nilainya, ijazah S1 ketika dibandingkan dengan masalah jannah dan Jika dibandingkan dengan keselamatan dari api neraka dan keriduan Allah dalam jannah. nggak bisa dibandingkan kamu korbankan Ijazah S1 untuk dagang S itu lebih mulia. Nah, Wallah, saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena eman-eman ada punya ijazah S1 dalam masalah pendidikan kemudian sayang kalau nggak dipakai. Karena memang fitnah ijazah ini menjerumuskan banyak orang. Bahkan ustadz-ustadz karena pengen ijazah mereka masuk kuliah di IAIN. Mubarak mau muallim dan saling Ghanim. Kenapa? Karena pengen ijazah S2. Untuk apa? Karena pingin sekolahnya resmi berijazah yaitu pendidikan tinggi ilmu Islam di Jember. Grupnya para dokter-dokter itu. Gara-gara pingin yang resmi yang ijazah akhirnya terpaksa. Siapa yang memaksa? Siapa yang memaksa? Nggak ada yang maksa. Oh ini terpaksa. Yang maksa siapa? Ya kan kita kalau mau mendirikan sekolah tinggi itu gurunya paling paling rendah adalah MA dan doktor. Sehingga kami cuma S1 kita harus sekolah lagi. Terpaksa kami Kiai N. Nggak ada yang maksa harus pakai resmi-resmian. Nggak ada yang maksa harus bikin sekolah tinggi. Siapa yang maksa? Bikin sekolah untuk menyampaikan kita buat sunnah dengan pemahaman salaf titik mau dianggap sekolah tinggi, sekolah menengah, sekolah terserah. Yang jelas menyebarkan dan mengajarkan sunnah nabawiyah. Ini penyakit-penyakitnya ini, penyakit-penyakit ijazah ini, membuat mereka terpaksa, terpaksa, terpaksa, terpaksa, darurat, darurat, darurat, darurat. Yang akhirnya belum memperbaiki orang lain sudah merusak dirinya sendiri. Merusak dirinya sendiri. Kampus, barakallahu fikum, kalian tahu sendiri bagaimana keadaan kampus. Nauzubillah para mahasiswa-mahasiswi ya, bergaul dengan mereka dosennya dosen filsafat berbicara dengan ucapan-ucapan yang mengerikan kamu diam begitu ridho itu gara-gara jasa gara-gara pengen punya titel MA supaya sekolahannya resmi bagaimana dengan Ustadzul Akmal sudah dijawab Mohon nasihat Ustadz, bagaimana dengan sekolah An-Nas, Apakah di sana guru dan pembinanya sikoh di atas manhaj salafi sebab yang kami dengar termasuk Khalid Sadul Qarnain. Allah alam. Apa memang Khalid begitu? Wallahu taala a'lam. Yang jelas kaidahnya kalian sudah dapatkan. Bahwasanya kalau membela Dzulqarnain dan menyalahkan Syekh Rabi berarti al-hikmah gabungan bersamanya. Sejak tahun berapakah Ustadz Dulkorden mulai menyimpang manhajnya? Saya lupa. Saya nggak tahu. Yang jelas hampir setiap daurah selalu diislahkan oleh masyayikh. Berupaya untuk diakurkan apa tuduhan kamu, apa tuduhan kamu, oh, begitu. Itu setiap tahun Apakah dengan adanya tahdir Syekh Rabi terhadap Ustadzul Khonen apa dia dikatakan bahwa Ustadzul Khonen seorang hizbi? Cukup apa yang dikatakan oleh Syekh. Ya. Tidak perlu lebih, tidak perlu kurang. Bahwa dia adalah la'ab ya, mutalawin. Nah, khawatir salah. Ya. Kalau kita kemudian maksudnya maksudnya maksudnya khawatir Nah, sudah cukup dipaham kok kalimat la'ab dengan kalimat mutalawin. Nah, apalagi dengan sepak terjang beliau yang sering ya, diundang ke tempat-tempat hizbiyin, ya, tempat-tempat ya, sururiyin. Nah, Bagaimana dengan nasihat Syekh Abdul Rahman Al-Adani yang dinukin oleh Ustaz Abdul Bar bahwa beliau mengkhawatirkan Ustaz Luqman Ba'abduh dalam mengembang dakwah di Indonesia. Perhatikan secara jeli. Ucapan Abdul Bar. Ketika berkata, ketika Syekh Abdurrahman tanya kepada saya, siapa yang memegang dakwah di Indonesia setelah Ja'far? Maka saya katakan Luqman. Dan ini saya pertanyakan kepada Abdul Bar. Kenapa jawab Luqman? Siapa yang mengangkatnya? Siapa yang membayat dia? Iya kan? Beliau sendiri gak merasa. Kalau beliau adalah Amirul Mukminin, pimpinan, tidak merasa. Jadi justru Abdul Bar sendiri yang menggambarkan sendiri bahwa dia tokoh penggantinya. Dia sendiri ngomong gitu. Kemudian Syekh menyatakan dengan kalimat seperti itu, gara-gara dia. Gara-gara dia menjawab Luqman. Coba kalau dia jawab Tulkornen, mungkin kalimatnya beda. iya kan? Kenapa dia jawab Luqman? Padahal para asatidz ini banyak. Dan saya yakin kalau pakai pemilihan beliau nggak mau. Ustaz Luqman nggak mau. Kamu pimpinannya ya? nggak bakal mau deh. Kalau pimpinan hazakumullah, gak gampang urusan seperti itu. Nah, akhirnya beliau mengatakan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Dulu Ja'far Salam melontarkan jamaah tahdir Terus menggembosi dakwah tauhid Dalam membela Radio Roja Sekarang Firanda menggunakan kata yang sama Jamaah tahdir Dan sebelum mereka berdua Yusuf Baisa sudah menyebutkan jamaah tahdir Wallah Jadi kalimat itu saya katakan tadi Sejarah berulang Makanya para ulama Yang kibar Yang berumur Yang memang sudah sepuh sudah tahu semua model-model manusia itu tadi. Oh ini model ini, oh ini model itu. Sudah kelihatan. Enam. Bagaimana pendapat anda? Pendapat anda bahwa itu karena penggodanya sama. Setan yang dulu menggoda Yusuf dengan setan yang menggoda Ja'far, itu-itu juga gitu. Juga yang menggoda Firanda sama. Setannya itu-itu juga. Bolehkah bermajlis ilmu dengan asatidah yang terdaftar di bawah, di bawah ini? Satu, dua, tiga, empat. Saya bukan ahlinya. Anak. Apa akidah dan manhaj Ustadzul Akmal? Ahlu Zunnah. Nah. teman anak titip pesan pertanyaan apakah Ustadzul Akmal apa lagi anak dengar dia bahwa ada daurah masyayikh ya, Syekh Ruzaik dan Syekh Adil Mansur dan dua-duanya dengan rekomendasi dari Syekh Rabi Apakah dibenarkan perkataan berikut? Lebih baik orang awam itu mendapatkan cahaya yang tercampur dengan kegelapan, redup, daripada tidak mendapatkan cahaya sama sekali dalam manhaj. Bagaimana pendapat kalian? Hah? Apa yang redup atau gelap sama sekali? Kalau orang tidak tahu tidak salah. Gelap sih. Kenapa kamu salah jalan? Gelap ya Allah. Nah, nggak tahu jalan. Bisa jadi dimaklumi karena jahilnya. Tetapi kalau dia sesat menafsirkan Al-Qur'an dengan batil, menafsirkan hadis dengan batil, maka dia mubtadi' dhal terancam dengan azab jadi kira-kira yang mana ya karena bin na'azakumullah ini subhat-subhat yang naudzubillah benarkah Ustadzul Akmal bagaimana sikap kita terhadap siapa Ja'far Umar Talib sudah lama dan ikhwan yang mendukung memperbanakan dakwah beliau. bin azakumullah. Sebelum Dul Qarnain beliau lebih dulu. Syafar Talib sudah diucapkan dengan fatwa dari sekian masyayikh termasuk Syekh Rabi. Utruku, tinggalkan dia, tinggalkan dia. Enam, kalau ada yang masih membelanya menyebarkan majalahnya dan sebagainya, maka dia berarti lebih membela dia daripada Syekh Rabi. Enam. dibagikannya ketika kajian di Tisam lagi ketika saya ngisi Allah ya di. Apa nasihat antum terhadap radio Syiar Tauhid yang semalam menyiarkan kajian antum di Masjid Fatahilah, namun pada saat saya tanya jawab tidak disiarkan? Nasihat Anda sudah sampaikan pada mereka. Nah, dan bukan berkaitan dengan masalah tidak disiarkan tanya jawabnya. Bahkan itu usulan saya. Nah, usulan saya siarkan kajiannya, tanya jawabnya nggak usah. Dan itu setiap setiap kajian. Kenapa? Karena yang mendengarkan radio lebih luas daripada kajian seperti ini. Insya Allah mayoritasnya salafiyin. Tapi yang mendengar radio roja orang-orang yang macam-macam manusia, yang sebagian besar mereka tidak perlu masalah-masalah seperti itu atau lebih tepatnya belum perlu ya, suatu saat perlu tapi belum perlu kita nyampaikan perkataan yang aham falaham nanti suatu saat akan sampai kepada pertanyaan-pertanyaan tadi insya Allah sehingga saya katakan jangan dimuat ya. tetapi saya nasihati mereka kaitannya dengan sikap dia terhadap Dul Qarnain ya. apakah dia siap untuk meninggalkannya atau tidak atau mereka siap atau ada masalah atau begini atau begitu sehingga pembicaraan lumayan lama tetapi belum tuntas masih ada kelanjutannya insya Allah bagaimana dengan Muhammad Cahyo sama saja tadi malam minta nasihat dan saya kasih nasihat semampu saya saya terangkan apa yang yang perlu dia kerjakan yang perlu dia perbuat dan sama seperti yang lainnya kita lihat apakah dia lebih membela Dzulkarnain atau lebih membela syekh atau lebih mendukung para ulama atau malah sebaliknya ah syekh ini keburu-buru itu akan terlihat ketika dia berbicara bersikap dan seterusnya apakah manhaj Ustaz Lul Akmal Ustaz sudah terlanjur sekolah di Baninah Kerenceng Solo asalnya bagaimana untuk mencari yang selamat jangan ada kalimat kadung, jangan ada kalimat terlambat. Nah, adrik. Kamu cari yang lebih selamat. Karena sekolah yang seperti itu tadi, yang resmi-resmian itu tadi, sebagaimana di Jember, sekolah tinggi tadi, para doktor-doktor dan caldok-caldok bikin sekolah tinggi yang akhirnya terpaksa terpaksa terpaksa terpaksa itu terjadi juga ya, di Granjing dan sejenisnya. Ya. Nah, oh terpaksa yang maksa untuk resmi resmi seperti itu siapa? Ya, tidak ada. Bolehkah memutuskan hubungan dengan orang yang menyatakan Bolehkah kita bermajid dengan Ustadzul Akmal? Bagaimana penilaian Muhammad terhadap Ustaz Luqman Abdul dan Ustaz Qanan bin Sanusi? Sudah saya tulis dalam mengomentari ucapan Abdul Bar. Nah, urusan saya dengan Luqman Abdul, saya anggap bahwa itu adalah urusan pribadi dan saya lebih mementingkan urusan dakwah ada pun terhadap Tulkarnain, saya nggak punya urusan pribadi. Tetapi untuk masalah dakwah, apa yang dilakukannya adalah sangat berbahaya. Yaitu mengentengnya masalah hizbiyin, hizbiyah dan bahaya mereka. Sebuah mahadirah kami di mana anak kami belajar di situ yang menjadi permasalahan adalah modul buku panduannya dari Grenjeng Boyolali dan beberapa mudirnya sering bertawun dengan Sururiin baik dengan alasan bisnis, dagang sampai ada juga yang bermajlis dengan Firanda Penerbit Azakullah ini semua keracunan keracunan dari pemikirannya Dulkarnain sehingga anggap remeh masalah-masalah mereka Bila kajian pindah ke iktisam eh bila kajian keempat di iktisam dipindahkan ke selipi apakah Ustaz Abdullah Sya'rani juga akan ngisi di sini jazakallah khairan kenapa harus begitu nggak ada yang mengharuskan itu urusan pribadi anak tempat kami tinggal ada ustadz yang belum lama pulang dari Yaman. Murid Syekh Yahya Al-Hajuri. Apakah boleh belajar dari beliau? Yang mana disitu tercampur ikhwan yang belajar kepada ustadz, ustadz tidak dioroja. Qanibidina'azakumullah. Hajurinya saja sudah cukup untuk kita meninggalkan dia. Apalagi plus dia bersama ustadz-ustadz yang ngaji di Raja Roja. Berarti double, tidak bolehnya. Nah, nah, apa boleh? ta'lim kepada apa kata tanggapan antum terhadap tulisan Abdul Bar? Sudah saya tanggapi. Ada pendapat Ustaz terhadap Abdul Akmal. Ponpes Madinah Boyolali sudah. Apakah perkataan ini benar? Datangnya dari perkataan ulama salaf. Orang yang berakal itu pandai memilih antara dua kejelekan dan memilih satu kejelekan yang paling ringan dan pandai memilih antara dua kebaikan kemudian memilih satu kebaikan yang paling baik bahwa kalimat yang mirip seperti ini ada dalam kaidah-kaidah sunnah kaidah para ulama kalau kita dihadapkan antara dua dorar dororain, maka kita ru'iyah akhaf dororain. kita mencari yang lebih ringan dari dua matarat itu kalau kita dihadapkan dari dua kebaikan maka kita memilih yang lebih baik dari keduanya ini benar kalimatnya tetapi Penempatannya adalah ketika kita kepentok dengan satu masalah yang kita terkena dilema. Kalau menghindari madarat yang ini, kena madarat yang itu. Kalau mengerjakan madarat yang itu, kena madarat yang ini. Baru kita pilih dan kita pilih mana yang lebih ringan. Maka ru'ya akhafu dararain. Ru'ya akhafu dararain. Kalau ada dua sisi kebaikan, kalau saya kerjakan kebaikan yang ini, saya nggak dapat yang ini. Misalnya sholat sunnah. Kalau saya sholat sunnah dulu, saya nggak dapat kajian ilmu. Kalau saya kajian ilmu, langsung duduk. Nggak dapat sholat sunnah. Maka pilih yang terbaik di antara keduanya. Mana lebih baik? Mana yang lebih afdal? Majelis oh, ilmu. Itu namanya cerdas. Itu namanya faqih. Itu namanya faqih tetapi bukan diterapkan kepada orang-orang yang memperingatkan dari roja bahwasanya buat mereka daripada mendengarkan radio musik aksan mendengarkan radio roja kalau dianggap doror radio roja ini lebih doror lagi seakan-akan nggak ada alternatif ketiga keempat kelima keenam ada nggak alternatif lain selain dua itu ada, matikan dua-duanya. Baca Al-Quran, baca kitab. Kenapa? Radio streaming banyak. Alhamdulillah radio streaming banyak. Bahkan yang berbahasa Arab ada. Dari masyayikh, dari miras dari anbiya dari para ulama. Kenapa pakai istilah daripada daripada mendingan mendingan walaupun walaupun saya sudah contohkan sudah kajian pertama masih ingat sudah kajian dulu masalah salih suyuf dan kemudian kajian Irsadul Bariyah saya sampaikan itu jangan memakai dalil daripada daripada mendingan mendingan jangan kalau Allah kalau Rasul kalau kaidah tadi benar adanya tapi bukan ke sana itu kaidah dipakai kalau kita dihadapkan dua dua perkara yang nggak bisa dihindari salah satu nggak bisa dihindari dua-duanya kalau hindari yang ini kena yang itu dihindari yang itu kena yang ini baru di sana harus faqih memilih yang dararain akhaf ad-dararain. Sedangkan yang kedua masalah kebaikan juga sama. Kenapa? Pertanyaan kedua, apakah benar hikmah dalam berdakwah adalah lemah lembut? Hikmah adalah beramal dengan ilmu. Itu hikmah. Kapan diajarkan harus lembut? Ya lembut. Kapan diajarkan harus keras? Ya keras. Ini yang namanya hikmah. Walaupun kalau bicara hukum asalnya, nah, dengan kelembutan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an setelah menyatakan untuk menyampaikan pada mereka bil hikmah wal mau'izatil hasanah Allah katakan yang berikutnya wajajilhum billati hiya ahsan Allah beritakan untuk kita membantah mereka dengan yang lebih baik. Yang lebih baik artinya dengan ilmu, dengan hujjah. Dan sampai pada batas pada ayat lain Allah katakan dengan kalimat jahidhum bihi dan kabira. Suruh dilawan. Jadi ada terapan-terapannya kapan dengan hikmah, kapan dengan mujadalah, kapan dengan bantahan-bantahan bilhasana, kapan kita harus memerangi mereka sebagaimana Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij. Barakallahu fikum. Sehingga kalau dikatakan hikmah itu harus lembut terus salah. Kalau yang dikatakan hukum asalnya lembut mungkin benar. Tetapi yang namanya hikmah adalah kapan harus lembut, lembut. Kapan harus keras, tegas, keras, tegas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk menyikapi para munafikin berbeda dengan menyikapi yang lain. Ketika dicontohkan di sini katanya, kemudian berdalil kisah seorang Arab Badu yang kencing di masjid. Badu. Badu bodoh. Tidak tahu ilmu. Awam nggak ngerti apa-apa. nggak ngerti itu masjid. Maka Rasulullah SAW menyabarinya. da'u, da'u, La tuzrimu. Biarkan dia, biarkan dia. Jangan putus kencingnya biarkan sampai selesai terus dipanggil dan diajarkan dengan lemah lembut inna dalam masjid tidak layak untuk buang air untuk kotoran sungguhnya masjid ini untuk sholat dikir dan kira atau Quran ambil air sender tuangkan menyikapi orang jahil badu maka barakallahu fiik barakallahu fiikum wa fihi al-qail maksudnya yang berbicara ini Allah di terapkan hadis ini pada mereka mereka yang seperti badu nggak tahu nggak ngerti bodoh sabari sabari walaupun kamu sampai ditarik bajumu sampai berdarah lehermu atau merah lehermu sabar sebagai Rasulullah SAW sabar ketika ditarik oleh badui dan menyatakan ya Muhammad dan panggilannya kurang aja ya Muhammad berikan harta Allah yang ada padamu ini sesungguhnya cuma minta zakat Cuma minta sodako tapi bahasnya berikan harta Allah yang ada padamu kepada aku. Baik, Diajak rumahnya. Kurang. Kurang. Tambah lagi. Kurang. Kurang dikasih pakaian, dikasih sampai dia heran-heran aku belum pernah mendapati orang yang lebih baik dari kamu kata dia pulang ke kampungnya cerita saya menemui orang yang paling baik dari semua orang yang pernah aku temui akhirnya mereka semua penasaran masuk Islam kepada mendatangi Rasulullah SAW ini hikmah ini hikmah. Tapi kalau pada orang yang dalam keadaan sudah ngerti, sudah punya ilmu, tapi masih berbuat sesuatu yang dianggap salah oleh Rasulullah SAW, maka Allah mengatakan fika jahiliyah. Pada dirimu masih ada jahiliyah. Atau menyatakan pada sahabat yang lain, Afadhanun ant, apakah engkau menjadi tukang fitnah? Kau berbeda. Kenapa? Dan Allah katakan terhadap mereka-mereka para munafikin munafik berbeda dengan orang kafir, berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin kita kenal. Kalaupun kita marahi dengan keras kamu sama masih saja begini, dia akan tetap dalam imannya dan masih tetap dalam keadaan dia uh, istiqamah. Bahkan marahnya itu jadi pelajaran ya, buat dia. Apa contohnya? Contohnya Usama ibn Zaid ketika dia mau membunuh musuhnya dalam perang musuhnya menyatakan la ilaha illallah dia penggal juga ah ini paling melindungi dirinya dari pedangku paling-paling ingin selamat dari pedangku maka Allah SWT marah betul sama dia sampai menyatakan afala syaqaq tabatna apakah kau melihat hatinya robek perutnya biar terlihat apakah dia jujur atau tidak jujur apa kata Usama bin Zaid wallah marahnya Rasulullah terus terngiang di telingaku ini lihat marah kepada orang beriman. Hikmah faedah. Terus terngiang di benakku sampai ketika terjadi perang Siffin. Fitnah antara sahabat. Muawiyah dan pengikutnya dan Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya radhiyallahu taala anhuma. Diajak pihak sana, diajak pihak sini, tidak mau. Apa jawabannya? Wallahi masih terngiang di telingaku ini ucapan Rasulullah. Akatal tahu ba'da maqala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Itu masih terki, terngiang di telingaku. Maka masa sekarang aku akan memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Lihat. Ya. Dimarahi oleh Rasulullah SAW. Tapi karena pas ya, kadarnya, pas waktunya, pas orangnya. Jadi hikmah. <coughs> Jadi hikmah. Tapi kalau tidak pas waktunya, belum saatnya marah kamu marah. Kesannya ini orang ngamuan. Enggak, ngaji sama dia, enggak mau, ngamuan. Karena Kenapa? Karena sedikit marah, sedikit marah, sedikit marah. Belum saatnya sabar, kasih tahu dulu. Kasih tahu, peringati. Kalau sudah dikasih tahu masih berbuat salah lagi. Sampai ketiga kali, sampai keempat kamu tuli ya nggak dengar ucapan kemarin. Nah, ini sudah sudah naik pada waktunya. Dia merasa, iya ya saya sudah dengar kemarin. Ini namanya hikmah. Sehingga terapkan hadis badui pada orang yang seperti badui. Terapkan hadis Rasulullah SAW terhadap mereka-mereka yang sudah berilmu. Pada waktunya Rasulullah kadang marah. Dan terapkan pula ayat Allah terhadap munafik jahidil kuffar wal munafiqin. Dan Allah katakan dengan kalimat waghlub alaihim. Apa ghlub alaihim? Disuruh mengucapkan kalimat yang ghalib. Ya. Kenapa? Kok pada munafikin harus ghalib? Tidak ya? bisa pakai kata-kata yang begitu-begitu. Yang bisa terbang sana terbang sini, yang memiliki sayap ke sana kemari. Jangan. Bahaya. Harus kalimat yang tegas. Ya. Tidak boleh. Kenapa kalau kamu mengatakan dengan bersayat, ya kalau gini tidak boleh, kalau begini boleh. Munafik tidak mengatakan, katanya boleh. Selesai. Kamu mengatakan boleh nggak? Boleh. Iya, berarti kamu katakan boleh kan? Bahaya. Harus katakan dengan tegas, jelas. Dan para ulama menyamakan para munafikin dengan ahlul bid'ah. Menyamakan ahlul bid'ah dengan para munafikin. Kemana? Karena mereka ahlul bid'ah memiliki pemikiran-pemikiran sesat, bahkan kufur misalnya, seperti Mu'tazilah memiliki pemikiran kufur, seperti Sufi yang memiliki pemikiran kufur, tapi mengaku muslimin. Maka kalau kita berbicara tentang mereka yang jelas, yang tegas. Iya, iya, tidak, tidak. Benar, benar, salah, salah. Jangan kalau begini ya benar, kalau begitu ya salah. Akhirnya mereka dalam keadaan bisa memilih kalau begitu saya pilih yang ini yang lain kalau begitu saya pilih yang ini ada seorang datang menyatakan aku tidak sholat apa hukumnya menyatakan si da ini goblok dungu dia orang kayak gitu dikasih perkara-perkara yang tafsil sok pinter ini guru ini ustaz ini berarti sok pinter memberikan dengan tafsil rincian-rincian para ulama ini orang bukan tipe orang yang butuh ilmu butuh ancaman keras Para ulama dulu pernah sampaikan juga di sini kalau nggak salah. Didatangi oleh satu orang bertanya, bagaimana hukum membunuh? <laughs> Dikatakan, finnari khalidina fiha, abada. Datang lagi orang, apa hukumnya membunuh? <laughs> Dia bukan syirik. Sehingga masih mungkin diampuni oleh Allah Ta'ala. Murid-muridnya ini tanya, ya syekh, engkau tadi ditanya hukum membunuh, jawabnya begini. Sekarang ditanya sama orang kedua, jawabnya kok lain. Padahal pertanyaannya sama. <laughs> Iya. Karena yang pertama bertanya karena dia ingin membunuh. Apa hukumnya bunuh? Dalam keadaan jengkel sama orang, ada membunuh. Ya. Maka aku berikan tahdir, peringatan. Hati-hati, membunuh itu hukumnya dalam Al-Quran. Man qatala mu'minan muta'amidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah murka, Allah melaknat, kekal dalam neraka. Ancaman. Ya. Khonibidina azakumullah. Ketika yang kedua datang dalam keadaan sedih, apa hukumnya membunuh? Ayah saya, ayah saya pernah membunuh, sekarang sudah meninggal. Jadi apa hukumnya? Itu adalah dosa besar, tapi bukan syirik. Sehingga masih bisa diampuni. Salatkan dia. Disuruh salatkan. Allah firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Beda. Ini apa namanya? Hikmah. Ini namanya hikmah. Kalau yang tadi da'i sururi hizbi mubtadi dal jahil nggak ngerti hikmah orang kayak gitu nggak sholat dengan tenang dikatakan ya sesungguhnya kalau kamu malas-malasan nggak kafir kalau kamu dikasih tafsir ya sudah berarti saya malas-malasan aja artinya saya tidak kafir kan astagfirullahaladzim ini orang harusnya diancam dengan ancaman yang keras baina pembeda antara mukmin dengan kafir terkus salah itu banyak hadis-hadis yang semakna dengan itu. Kenapa nggak itu yang dibacakan? Supaya dia takut. Gak perlu pakai rincian-rincian sok pinter itu namanya. Pengen nunjukkan saya ini alim, lihat rincian, rincian, rincian, rincian. Sama dengan badu. Kalau datang kepada kamu nanya, Terus kamu datangkan dengan oleh ulama. Nah, madhab ini begini, madhab ini begini, madhab itu begitu. Dan dalam masanya ada ikhtilaf di kalangan mereka. Karena ada hadis yang diriwayatkan dengan sanadnya, sebutkan sanadnya. Sanadnya ini ada rawi fulan. Waduh ya kan bengong, ini orang ngomongnya kemana? Itu namanya kamu ingin menunjukkan ilmumu. Orang tadi nggak butuh itu, butuh yang matang, yang sudah siap untuk dimakan oleh dia telan. Hey, ambil ini, selesai. Hey. Sehingga kalau kita lihat para ulama, kayaknya gak jawaban jawabannya sederhana sekali. Apa hukumnya? Boleh. Apa ini hukumnya? Sunnah. Beda ketika taklim mengajarkan pada murid-muridnya satu kitab fikih, rincian-rincian masya Allah, alim. Nah, apalagi membawakan dalil yang kedua Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dengan ya abadi Masya Allah padahal abahnya kafir Kenapa nggak sekalian membicarakan bahwa Ibrahim mendoakan bapaknya? Hah? Tetapi itu an wa'din. Wa'din wa'adaha iya. Al-Muhim, kembali pada intinya al-hikmah adalah sesuai dengan sunnah. Hikmah adalah sesuai dengan ilmu. Hikmah adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kapan disuruh keras-keras, kapan disuruh lembut-lembut, kepada siapa kita harus keras, kepada siapa harus lembut, kepada siapa harus tegas jelas, kepada siapa harus saklek, kepada siapa kita harus merincikan.